mengenai Alhamdulillah Allah telah mengizinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan kepada Buya mengenai petunjuk yang dikarunia Allah dengan cahayanya atau salat istikharah di dalam gaib yaitu mengenai jodoh maksudnya gimana Istikharah dalam gaib. Baik. Sudah saya rubah aja pertanyaannya. Saya mau nikah gimana caranya? Gitu aja sudah. Ini terlalu sulit nih Pak istikharah. Pakai usul Allah istikharah gaib gaib gini Saya rubah ini pertanyaannya. Saya mau nikah gimana caranya? Sudah, ya, lebih gampang ya. Alam gaib, alam gaib mana? Mabuk nanti ya. <laughs> Caranya adalah memilih yang benar. Pilih yang benar. Artinya istikharah itu didahului dengan gambaran tentang orang tersebut. Kalau yang melamarmu itu adalah perampok, maka itu langsung spontan ditolak, nggak usah diistikharoi. Istikharah orang nggak benar ya. Istikharah itu orang yang layak jadi suamimu atau orang yang layak jadi istrimu. Secara gamblang dia anaknya seorang laki-laki ini dia keluarga baik-baik, sejarah hidupnya anak ini juga baik, sudahlah layak. Baru masuk istiqoroh. Bandel, nggak karu-karuan, nggak sholat, mabuk, ya sudah langsung tolak, nggak pakai istiqoroh gitu. Istiqoroh nggak berlaku di situ, paham? Jadi milih dulu, baru setelah milih jangan dipastikan kalau itu pilihanmu. Kamu pilih, kemudian serahkan kepada Allah dengan melakukan sholat dua rakaat namanya sholat istikharah niatnya bagaimana nggak usah pakai niat bahasa Arab nanti tambah nggak istikharah nanti ya Allah saya mau niat istikharah Allah Akbar selesai sudah ya, saya niat istikharah mau milih jodoh Allah Akbar baca surat Al-Fatihah baca ayat apa saja seperti sholat dua rakaat setelah itu mengadakan tangan doa doa banyak Allah maini astaghfirullah wa astaghfirullah Allah in kana hadzal amri khairul fi dini wa asi wa akbadi amri faqturu li dan panjang itu doa. Lah kalau waduh Buya saya enggak hafal. Pengen spontan nanti malam mau langsung istikharah gini aja doanya. Ya Allah. Kalau memang orang itu baik untukku jadikan ya Allah. Kalau tidak jauhkan ya Allah dan ganti yang baik. Itu tok doanya. Ya. Doanya doa pasrah istikharah. Jangan istikharahnya orang kurang ajar nih awas ada isrohnya orang kurang ajar. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku, jadikan ya Allah. Kalau tidak baik, jadikan baik untukku ya Allah. Nabi tidak ngajari begitu. Nabi Nabi ngajari ingkana hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa amri faghdurhu Ya Allah, kalau memang dia baik untukku, dunia akhiratku, maka mudahkan untukku. Wa ikana hadzal amr syarrun syarrun li fi dini wa ashi wa aqibati fasrifu anni waqdur li khaira. Tapi kalau dia tidak baik untukku ya Allah dunia akhiratku ya Allah jauhkan ganti yang baik. Nah, gitu doanya. Makanya nggak kebayang anak-anak sekarang yang ngikuti budaya kafir itu istikharah. Aku sudah sedang dulu. Bukan itu istikharah anak ya. Eh baik itu. Jadi kalau pengen jodoh begitu caranya. Sudah ya? Milih Milih. Ngerti makna milih? Milih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilih. Bukan hanya dia dok. Itu gak milih namanya. Itu bahlul. Dia dok. Oh, dia dok. Kemana lagi? Dia dok. Apa itu? Oh Allah maha kaya dengan hamba-hambanya tuh. Ada si ada si besi kok dia dok. Dunia kok jadi seluas darul kelor. Laki-laki hanya ada dia <laughs> itu. apa itu banyak yang lainnya. Wanita banyak. Maka pilih yang benar. Pilih yang benar. Banyak pilihan. Makanya jangan matanya mata kuda. Sempit lagi kuda. Kuda masih. Jangan langgar Allah. istiqoroh yang benar. Baru nanti dapat jodoh yang benar. Kalau tidak pakai cara yang benar ya repot nanti nggak bisa dapat yang benar.